السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu Rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bersama-sama Dimudahkan oleh Allah Untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita Sebagai seorang hamba dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk senantiasa bisa dimudahkan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba dan terlebih kita berkesempatan untuk mempelajari agama kita yang merupakan alamat kebaikan sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada kita semuanya bahwa alamat kebaikan seseorang adalah ketika seorang memiliki perhatian kepada agamanya sehingga betul-betul dia faham tentang perkara agamanya. Terlebih lagi Bapak sekalian ketika kita berkesempatan untuk mempelajari perkara yang sifatnya akidah dasar-dasar agama seorang muslim yang merupakan pokok atau yang merupakan penentu dalam keseluruhan amal-amal yang akan kita wujudkan. Karena sungguhnya seluruh amal yang kita lakukan berangkat dari akidah yang kita miliki. Kita tidak akan melakukan amal-amal ibadah semisal sholat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya kecuali karena tumbuh dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita tidak akan melakukan atau tidak akan meninggalkan berbagai macam larangan-larangan kecuali karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Allah Ta'ala sehingga kita meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang dan termasuk di dalam membangun muamalah kehidupan tidaklah kita menjadi dekat dengan seseorang atau menjadi jauh dengan seseorang kita membangun hubungan lebih khusus kepada seorang kita memutuskan hubungan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itulah berkesempatan memahami prinsip-prinsip dasar dari agama ini adalah sebuah kenikmatan tersendiri Bapak sekalian Pembahasan kita yang terambil dari pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna bagaimana kita memahami asma Allah nama-nama Allah yang husna kita telah melewati beberapa poin-poin pembahasan dari kitab ini dari semenjak kita memahami tentang arti pentingnya kita mengenal nama-nama dan sifat Allah dan itu merupakan yang paling pokok merupakan bagian tuntutan karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah tidak cukup dengan ucapan saya percaya kepada Allah tetapi apa yang kita imani tentang Allah Subhanahu wa taala itu Dalam hal ini terlebih apabila Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka tertuntut bagi setiap kita untuk benar-benar mengetahui dan memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita telah melewati pembahasan bagaimana dampak keimanan yang benar tentang Allah berkaitan dengan ubudiyah kita amalan ibadah kita kepada Allah Ta'ala kemudian kita telah melewati pula pembahasan ini pentingnya kita memahami dengan cara yang benar dalam memahami nama-nama dan sifat Allah ini. Karena kesalahan dalam memahami nama dan sifat Allah berbeda dengan kesalahan-kesalahan dalam cabang-cabang ini amalan agama yang lainnya. Kesalahan kita dalam perkara akidah bahwa sekalian berbeda dengan kesalahan kita dalam masalah fikih-fikih muamalah atau fikih-fikih ibadah yang lainnya. Terkadang orang salah dalam salat, salah dalam puasa, salah dalam haji, salah dalam muamalah harian kepada sesama para makhluk. Tapi kesalahan dalam perkara akidah berbeda. Kesalahan-kesalahan dalam perkara-perkara fikih salat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya belum sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Tetapi apabila kesalahan itu menimpa dalam perkara akidah, itu bisa sampai mengeluarkan seorang dari Islam, membatalkan keislaman seseorang. Oleh karena itulah kita perlu memiliki standar pemahaman yang benar. Dan telah kita sampaikan, Bapak sekalian, bahwa kesalahan kaum muslimin dalam beragama ini banyak yang berangkatnya itu dari kesalahan pemahaman sebagaimana telah kita sampaikan bagaimana dari awal sejarah pertumbuhan firaqud kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam semisal Khawarij yang mengkafirkan Ali yang mengkafirkan Muawiyah kesalahan ini bukan karena tidak memiliki nas bukan karena tidak memiliki dalil Al-Quran bahkan mereka untuk mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan untuk menumpahkan darahnya kaum muslimin mereka menggunakan ayat mereka berdalil dengan ayat sehingga di mana letak kesalahannya letak kesalahannya bukan pada ayat yang dibawakannya tapi letak kesalahannya pada pemahaman dari ayat atau dalil yang dibawakan disinilah pentingnya kita memahami dengan pemahaman yang benar dan pemahaman yang benar itu Allah telah sesungguhnya arahkan para kita dan itulah kunci ketiga yang sering dilupakan oleh kaum muslimin yaitu memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Maka ini adalah kunci Barang siapa yang dia di dalam memahami agama ini tidak mau kembali kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an, maka dipastikan dia akan masuk ke lorong-lorong kesesatan karena mengikuti pemahaman para sahabat sesungguhnya paket satu paket dalam kita menerima Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.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 orang yang masih sehat orang yang masih sehat itu makan barang-barang yang busuk itu jijik atau enjoy jijik. Asalnya jijik. Tapi ada nggak orang yang mereka merasa menikmati dengan barang-barang busuk? Ketika telah menjadi kebiasaan dia, Sumanto aja dulu bisa menikmati bangkai. Bagi yang lainnya jijik, tapi bagi beliau dulu menikmati. Ah, ada orang-orang yang mereka menikmati ya ini seperti itu. Asalnya manusia dengan maksiat itu cici, dengan penyimpangan-penyimpangan cici. Tapi kalau sudah dia cenderung kepada penyimpangan itu bahkan sampai pada tingkat menikmati penyimpangan. Menikmati penyimpangan. Sehingga menyimpang itu sebuah kenikmatan bagi dia baik itu dalam urusan syahwat urusan syahwat kita maaf nih sekalian kalau orang tidak biasa ngerokok ngerokok sekali oh waktu-waktu enggak karuan oh pokoknya susah menjadi pening dan susah tapi kalau sudah punya kebiasaan merokok apalagi sudah gatok Semuanya bisa dikalahkan demi rokok. Menikmati. Menikmati. Ah, dalam masalah pemikiran seperti itu juga, sekalian. Orang yang mereka punya kecenderungan kemudian menyimpang dalam pemikiran, maka dia akan dibuat oleh Allah asyik. Asyik dengan penyimpangannya maka kalau sampai kemudian ada orang-orang yang mereka justru menggugat-gugat perkara yang sudah jelas-jelas benar dan mereka sungguhnya berada dalam penyimpangan dan tingkatnya sudah sangat menikmati penyimpangan dan akhirnya benci kepada yang benar maka memang seperti itulah diantara perwatakan orang yang mereka menyimpang falamma zahu azaghallahu qulubahum tatkala mereka punya kecenderungan menyimpang Allah akan simpangkan mereka sehingga mereka menikmati penyimpangan tersebut sampai pada tingkat bahwa kesesatan yang mereka sedang jalani ini adalah petunjuk adalah kebenaran Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan Mau enggak aku tunjukkan pada kalian Orang yang paling rugi dalam hal amalnya Dia beramal tapi rugi Siapa itu? Alladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya Wahum yahsabuna Annahum yuhsinuna sun'a Yaitu orang-orang yang mereka sesat Kata Allah Orang-orang yang mereka sesat dalam kehidupan dunianya Menempuh jalan yang sesat tapi rasanya dalam hatinya itu dia melakukan yang terbaik. Sehingga kesesatan itu menjadi perkara yang dibela mati-matian. Orang yang sudah sampai pada tingkat ini menikmati atau menjadikan pandangan dia ateisme itu adalah sebuah ideologi yang sempurna, yang terbaik, maka dia siap untuk membantai para ulama yang merupakan pertentangan yang sangat keras dengan ideologi ateisme. Karena itu yang dianggap terbaik dalam kehidupan dan agama itu candu yang harus kemudian disingkirkan. Demikian pula sekalian dalam kesatan-kesatan beragama. Oleh karena itulah jangan heran kalau kemudian ada orang yang mereka sangat mengolok-olok orang-orang yang mereka justru berpegang teguh dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah sebagaimana para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jami'an. Dan kita telah jelaskan kemarin bagaimana itu penjelasan para pendahulu kita yang saleh seperti sahabat Ibnu Mas'ud mengarahkan kita kemana kita mesti berkiblat dalam pemahaman agama ini. Karena ketika kita nggak punya kiblat pemahaman, maka akan bisa liar kita dalam memahami agama sehingga nggak punya arah, tidak punya arah. Jangan sampai jangan, maka jangan heran pula sekalian kalau sampai ada orang yang kemudian pemahamannya bahkan Fir Fir'aun pun atau iblis pun dia surganya bahkan tertinggi karena iblis adalah orang yang paling sempurna tauhidnya. Kenapa? Gak mau sujud kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Ini adalah pemahaman yang ada pada sebagian orang. Dan itu diyakini sebagai sebuah keyakinan. Dan jangan heran pula kalau sampai ada orang punya pemahaman bahwa semua agama sama. Gak perlu dipermasalahkan. Gak perlu merasa benar sendiri dalam berislam. Itu adalah perkara yang tersebar di masyarakat. Ini semuanya adalah di antara buah-buah ini penyimpangan yang kemudian menjadi sebuah kenikmatan. Kita kemarin sedang fokus sekalian bagaimana kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembahasan bab yang ke-8 kemarin kita masih ini menyempurnakan pembahasan bab yang ke-8 dalam buku yang mungkin bagus sekian dipegang bab yang kedelapan jadatu ahli sunnah fi babil asma'i was sifat kesungguhan keseriusan ahli sunnah dalam pembahasan nama-nama dan sifat keseriusan ini dibangun di atas ini di atas kesimpulan Kenapa begitu serius memperhatikan tentang lurusnya dalam memahami nama-nama dan sifat? Sebagaimana perkataan di sini, wa innal khata fi asma'i rabb subhanahu wa ta'ala wa sifatihi laisa kal khata fi ayyi amrin akhar. Karena kesalahan di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Ta'ala berbeda dengan kesalahan dalam perkara-perkara yang lainnya seperti yang telah kita sampaikan kemudian sekali yang perlu kita tekankan lagi kalau disebut istilah ahlus sunnah maka perlu kita punya kefahaman yang benar pula ahlus sunnah itu bukan artinya orang yang ahli gemar, orang yang gemar dengan amal-amal sunnah. sholat sunnah, puasa sunnah, kemudian infak sunnah, kemudian pokoknya yang sunnah-sunnah. Bukan itu. Tapi sunnah ini, mas kalian memiliki beberapa makna yang perlu kita fahami. Satu sunnah dengan makna dasar hukum. Ada orang bilang oh ini dalilnya itu sunnah bukan artinya dalilnya itu kalau kita pakai dapat pahala kita tinggalkan gak apa-apa bukan begitu tapi maksudnya ini dalilnya dari sunnah yaitu dari hadis yang bukan Quran dalil itu kalau gak Quran hadis diantaranya kalau dikatakan ini dalilnya dari sunnah artinya ini dalilnya dari hadis bukan Al-Quran dalil dari sunnah dalil dari hadis satu yang kedua sunnah dengan makna yang sering difahami dan diterangkan kepada kita secara hukum contohnya amalan ini adalah hukumnya sunnah artinya tidak wajib tidak wajib. Kalau wajib harus dilakukan. Tidak dilakukan dia berdosa. Tapi kalau amal itu sunnah, dia lakukan sebuah keutamaan besar. Kalau dia tinggalkan, dia pun tidak berdosa, tapi dia kehilangan keutamaan besar. Ini sunnah. Sehingga jangan sampai Eh, kita campurkan antara sunnah yang pertama dengan sunnah yang kedua. Ini dalilnya dari sunnah. Allah, wong ditinggalkan juga nggak apa-apa. Wong dalilnya hanya sunnah saja. Bukan begitu. Ini dalilnya artinya terambil dari hadis. Yang ketiga, sunnah dengan makna lawan dari bid'ah. Sunnah dengan makna lawan dari bid'ah. Artinya kalau dikatakan ini amal sunnah, ini amal yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amal ini amal yang benar-benar merupakan ajaran Islam. Lawan dari bid'ah yaitu ini bukan bid'ah. Ini ini bukan perkara baru dalam agama. Ini amalan yang betul ada di dalam ajaran agama. Ini sunnah. Ah, sunnah dalam pengertian ini, Bapak sekalian, orang yang dikatakan ahli sunnah artinya orang yang benar-benar memperhatikan agamanya, menjauhi dari segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Ini namanya ahli sunnah. Orang yang total perhatian dengan ya ini kebenaran dan betul-betul perhatian dari segala macam penyimpangan-penyimpangan. Lawan ahli sunnah itu adil bidak. Ini orang yang mereka suka dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Sehingga sunnah dalam hal ini bisa maknanya wajib, bisa maknanya sunnah secara hukum, bisa maknanya makro, bisa maknanya haram. Dalam hukum agama ada wajib, ada sunnah, ada makro, ada haram, ada mubah. Nah, kalau dikatakan sunnah ini ajaran Islam bisa wajib bisa sunnah. Sehingga jangan sampai kita salah faham dengan istilah yaitu amal sunnah. artinya amal sunnah yang dimaksudkan adalah amal-amal yang jelas-jelas ada dalam tuntunan ajaran Rasulullah Sallam. ah, dalam hal asma dan sifat kemarin kita telah ini diberikan patokan bahawa Allah memberikan taskiah, memberikan rekomendasi jalan yang paling selamat dalam menjalani kehidupan ini adalah jalannya Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masuci Rabbmu yang maha eh, pemilik izzah. Dari semua sifat-sifat kekurangan yang dinisbatkan kepada Allah Maha suci Allah dari segala kekurangan yang man, yang manusia nisbatkan kepada Allah taala Allah pemilik izzah pemilik kemuliaan Wassalamun alal mursalin dan keselamatan bagi para utusan Allah walhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah rabbul alamin ayat ini Bapak sekalian Jalan keselamatan itu adalah jalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa yang kemudian difahami oleh para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Ah, kaidah yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam mengimani nama dan sifat Hari ini kita bicara kaidah dan ini agak mikir sedikit, agak konsentrasi sedikit. Bagaimana kita mesti harus tahu kaidah yang benar dalam memahami nama dan sifat Allah Taala. Bos sekalian, kaidah besarnya seperti yang beliau katakan di sini, wa manhajuhum fi hadal bab qaimun ala aslaini azimaini asasaini manhaj cara yang benar dalam hal mengimani nama dan sifat Allah adalah tegak di atas dua asas yang penting apa itu al-isbatu bila tamsil wa tanzihu bila ta'til al-isbat bila tamsil menetapkan tanpa menyerupakan dan mensucikan tanpa melakukan penolakan. Ini kaidah global yang sangat agung. Bagaimana kita mengimani nama dan sifat Allah menetapkan tanpa menyerupakan dan mensucikan Allah tanpa meniadakan, tanpa melakukan penolakan. Bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperinci diperinci dengan ini lebih jelas lagi bagaimana kaidah kita di dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah taala. Yaitu kita menetapkan dan mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulnya dalam As-Sunnah tanpa melakukan tasbih penyerupaan tanpa melakukan tahrif penyimpangan tanpa melakukan takyif itu menghayalkan bagaimananya menggambarkan bagaimananya tanpa melakukan taktil dan tanpa melakukan penolakan ini adalah kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah bagaimana tadi kawan kita menetapkan dan mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah jelaskan dalam Quran dan Rasul jelaskan dalam sunnah tanpa melakukan tasbih penyerupaan kepada makhluk tanpa melakukan tahrif penyimpangan tanpa melakukan takyif menggambarkan bagaimananya dan tanpa melakukan takfil penolakan Bapak sekalian, mari kita sedikit perjelas lagi. Kenapa kok kita harus menetapkan dan mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Allah menegaskan Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Berkaitan tentang diri Allah yang Allah mengenalkan kepada kita, yang lebih tahu tentang Allah, Allah atau kita? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengenalkan kepada kita yang kita kenal dengan istilah asma'ullah al-husna atau asma'ul husna itu adalah pemberitahuan Allah kepada kita dan tentang bicara tentang Allah Allah ini perkara yang gaib atau yang syahadah gaib dan kita tidak boleh bicara perkara gaib kecuali semata-mata dengan informasi dengan khabar sehingga apa yang dihabarkan oleh Allah tentang dirinya wajib kita benarkan tidak boleh kita menolak karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya dibandingkan dengan kita Bapak sekalian, sudah pernah kita sampaikan Insya Allah, bahwa sifat atau agama ini yang disampaikan para kita ini bentuknya dalam bentuk maka Bapak sekalian telah kita contohkan bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka menghadapi datangnya perintah-perintah Allah Ta'ala Seperti yang telah kita contohkan ini perintah untuk sholat menghadap kiblat Ka'bah. Waktu uh, kaum muslimin sholatnya pernah diperintah Allah menghadapnya itu ke Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian turun ayat yang Allah perintahkan untuk merubah arah kiblat ke Ka'bah. Maka Bapak Ibu sekalian yang nate tindak haji atau umroh mengenal ada masjid kiblatain yang sejarahnya orang yang sholat di situ sedang sholat dan kemudian dikasih tahukan bahwa kiblat telah berubah langsung mereka putar sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Taala. Ini jiwa seorang mukmin. Ketika diperintah maka mereka langsung kemudian melaksanakan. Ketika turun ayat hijab, ibu-ibu sekalian, ketika dibacakan para suami mereka, dibacakan para laki-laki mereka, karena mereka dengar dari Nabi, kemudian disampaikan pada keluarganya, maka wanita-wanita sahabat yang mendengar dibacakannya ayat tentang hijab menutup aurat sesuai dengan syarat Islam, Para sahabat tidak pikir panjang Langsung mengambil kain yang ada di rumahnya Untuk mewujudkan hijab yang diinginkan oleh Allah Ta'ala Ketika turun ayat yang berkaitan dengan larangan homer maka para sahabat tidak pikir panjang. Semua simpanan Homer dibuang, ditumpah. Sampai digambarkan ganggang Madinah itu banjir dengan Homer. Gak peduli berapa kerugian material yang harus dia derita. Ini ketaatan yang mereka tunjukkan. Samina wa Bukan sebagaimana sebagian kita ketika menghadapi perintah-perintah Allah agar menerapkan amal ini, menerapkan amal itu, menerapkan hukum ini, menerapkan hukum itu. Apa katanya? Ya Rab, hukum hukummu itu dolim. Kalau diterapkan dolim, enggak cocok untuk masyarakat sini. Ya Rab, enggak cocok dolim, enggak cocok dolim. Oh, Masya Allah. ini hamba yang tawaduk atau dia lebih hebat dibandingkan dengan Allah Ta'ala Sekarang Allah itu bodoh sebodoh-bodohnya sehingga membuat hukumnya itu hanya cocok untuk wilayah tertentu dan hanya cocok untuk masa tertentu kalau sudah zaman seperti ini nggak cocok lagi seakan-akan Allah bodoh berkaitan dengan kehidupan para makhluk sehingga digugat satu persatu semua dari hukum-hukum yang Allah telah turunkan kepada ini kaum muslimin. Ini berkaitan dengan perintah dan larangan. Sami'na wa ata'na. Berkaitan dengan masalah pemberitaan, Allah memberitakan kepada kita hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib maka kita pun hanya bisa ini sami'na wa sadaqna. Ya Rob, aku telah dengar khobar darimu Ya Rob dan aku membenarkan. Sikap membenarkan terhadap khobar yang disampaikan Allah Ta'ala. Bukan Allah memberikan kabar kemudian kita bantah. Gak mungkin ya Allah, gak mungkin. Wong Allah ngasih tahu apa yang kita tidak tahu kemudian kita bantah seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah sikap seorang mukmin adalah wasodakna Bapak sekalian Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan As-Siddiq itu karena beliau begitu besar sikap pembenarannya kepada perkara agama ini. Waktu Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala dari Mekah ke Baitul Maqdis dari Baitul, Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha ah orang-orang Quraisy setelah mendengar cerita Nabi menyampaikan berita Isra dan Mi'raj tambah jengkel dan tambah punya bahan Muhammad memang gendeng gila gak mungkin dalam semalam bisa dari Mekah ke Palestine kemudian ke Sedir Muntaha semenjelang subuh sudah balik lagi wow, provokasinya kepada masyarakat semakin gencar semakin gencar sehingga yang kafir tambah kafir kemudian orang yang belum mantap tambah ragu tambah ragu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq enggak. Ketika orang ramai-ramai datang pada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakrin, ukhruj." Abu Bakar keluar. Abu Bakar keluar. Kata Abu Bakar, "Ada apa?" Kenapa? Kata mereka, "Temenmu cerita begini dan begitu." Cerita tentang Isra dan Mi'raj yang mereka sampaikan. Apakah Abu Bakar betul itu yang menceritakan Muhammad Rasulullah SAW? Ya, Kata Abu Bakar Lebih dari itu aku benarkan Oh Masya Allah Mereka lebih terhiran lagi Imannya Abu Bakar mendahului segala-galanya Bagaimana aku tidak membenarkan tiap hari turun wahyu dari langit Pakistan itu luar dari langit Lalu aku tidak membenarkan apa yang disampaikan Nabi yang mulia salam Ini imannya Abu Bakar As-Siddiq Maka dikatakan As-Siddiq Yang senantiasa membenarkan Perihalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terus kalian ini adalah keimanan Ketika kita sudah yakin Allah Subhanahu wa taala zat yang maha benar ketika kita sudah yakin Rasulullah SAW utusan Allah Subhanahu wa taala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wayun yuha tidaklah nabi bicara kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya tidak ada masalah agama ini yang nabi bicara dengan hawa nafsu semua dengan bimbingan wahyu Maka Allah SWT telah perintahkan kepada kita bagaimana? وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَهُدُوهُمْ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَوْ Apapun yang disampaikan Nabi, ambil. Apapun yang dilarang Nabi, cegah, tahanlah. Nabi tidak bicara dengan hawa nafsunya. Nabi bicara dengan wahyu. Bapak sekalian, Nabi ingatkan. Nabi ingatkan. nanti akan datang orang-orang yang mereka itu dalam posisi duduk bertelakan di kursinya, perutnya besar, gendut, alias pemalas. Maka dia ketika datang hadis Nabi katanya apa? Saya hanya mengikuti apa yang aku dapatkan dalam kitabullah. Apa yang mencocoki kitab Allah, aku ambil yang tidak aku tidak ambil. Lalu Nabi kata tegaskan Inni utitu inni utitul kitab wa mislahu mah. Saya diberikan oleh Allah Alkitab Al-Qur'an dan yang semisal Qur'an yaitu As-Sunnah. Dua-duanya secara kewajiban kita mengambil sama. Dua-duanya adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Tidak boleh dibeda-bedakan antara Quran dan Sunnah dalam masalah pengambilan. Setiap kita wajib untuk mengambil dalil setiap yang datang dari Quran maupun sunnah dengan catatan untuk zaman kita selama dalil sunnahnya itu sahih ini penting Bapak kalian kenapa harus kita untuk sama sekarang ini kita harus dalilnya sahih karena telah muncul dalam sejarah perjalanan sepeninggal Rasulullah SAW para pemalsu hadis para pemalsu hadis dan itu diakui oleh orang-orang zindik yang ada yang pura-pura masuk Islam kemudian mereka kini membuat kepala ini riwayat-riwayat palsu maka di sini perjuangan para ulama yang mati-matian sekalian bagaimana dalam Islam ini punya ilmu yang tidak pernah dimiliki oleh ilmu manapun di dunia ini yang namanya ilmu sanat ilmu sanad yang para ulama katakan laulal isnad laqalan nas sya'ama sya'a kalau bukan karena sanad manusia akan mengatakan semaunya tentang agama ini maka di zaman fitnah ketika mulai muncul fitnah macam-macam setiap orang mengatakan qala Rasulullah sebutkan sanadmu dari mana kamu membawa ini dari mana? Oh si fulan, fulan, fulan, fulan. Setiap fulan ini diteliti betul. Kecerdasannya, hafalannya, tingkat waroknya. Sehingga ada orang-orang yang mereka ini baratnya sangat emas. Orang yang total bisa diterima khobarnya. Karena kecerdasannya, hafalannya, waroknya, agamanya. Sehingga riwayat ini dikatakan riwayat yang sahih. Ini perjuangan yang luar biasa para ulama. Mas sekalian, di dunia tidak ada ilmu sanat kecuali hanya dalam Islam. Kecuali hanya dalam Islam. Sekarang umpamanya ada orang bilang berkata Sang Yesus Kristus umpamanya tolong minta sebutkan sanatnya sampai Yesus mengatakan begitu ada nggak nggak akan ada nggak pernah akan ada Sekarang ada orang mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan syaratnya oh anfulan anfulan anfulan anfulan anfulan, fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah keistimewaan dan ini termasuk bahawa sekalian penjagaan Allah terhadap dua wahyunya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak akan sembarangan Sehingga benar-benar para ulama ini mereka sangat selektif dan ini merupakan bagian penjagaan daripada agama. Makanya kita mesti perhatian kalau ada orang menyampaikan dalil, dalil pun sahih no pemboten. Ini adalah termasuk prinsip di zaman kita. Jangan sampai kita nanti dijejeli dengan riwayat-riwayat yang palsu. Riwayat yang palsu. Bapak Ibu kalau nggak perhatian dengan seperti ini, jangan salahkan. Orang-orang Syiah itu dalam mencela Abu Bakar, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan para sahabat, itu membawakan dalil punya dalil. Makanya, sekalian, mesti kita perhatian ada nggak dalilnya. Yang kedua, sohe atau nggak dalilnya. Kita diajari Pak, kalau malam Jumat baca bacaan ini pengsauli 1500 g. Kita tanya dulu pertama ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada, boten karena nggak dituntun ke Nabi yang kedua, kalau dia nyebutkan dalilnya, dalilnya sahih atau enggak. Pas kalian, kalau ustadz ini ustadz yang baik, Insya Allah dia dengan lapang hati akan mencarikan dalilnya atau membawakan dalilnya baik dia hafal seketika atau mencarikan kitabnya nanti difotokopikan ini dalilnya ini karena kita ini bukan pemilik agama kita ini hanya penyampai penyampai nek cara cara Jawa ini pun talang talang atur kita ini bukan produsen agama, bukan agama milik kita. Makanya kita bukan beragama dengan agamanya Pak Kiai. Kok ibu begitu nggak mulai amalan? Ya, ajaran Pak Kiai, ajaran Pak Kiai. Kita nggak dididiknya kita ini ajaran siapa ini? Ajaran Rasulullah SAW. Maka perlu jelas dalilnya. Sehingga jangan sekedar ikut apa yang disampaikan Pak Kiai kalau memang tidak ada dalilnya dan juga tidak benar pemahamannya. Kalau dia sudah membawakan dalil, kita tanya dalilnya sahih atau enggak. Kalau sudah sahih, belum selesai juga pertanyaan bu. Pemahamannya siapa ini? Ah itu. Pemahamannya siapa ini? Sehingga paling enggak kita punya kunci-kunci dalam beragama. Beragama itu dengan dalil, dengan ilmu. Yang kedua, kalau dia bawakan dalil sahih atau enggak. Yang ketiga, kalau dia bawakan sahih, ini pemahamannya siapa? Model pemahaman kayak gini, pemahamannya siapa? Insya Allah kalau ustadznya baik dia akan dengan lapang dada untuk menjelaskan ini adalah pemahamannya jalur para ulama. Dia akan sebutkan silsilah pemahaman seperti itu. Ini penting sekalian karena berkaitan dengan menyangkut keselamatan kita dalam beragama. Jangan kemudian hanya asal pokoknya pernah disampaikan Pak Kiai. Ya nyun ngapunten nek Kanjeng Nabi ngendika kiai niku onten kali. Kiai yang dikatakan dengan warasatul ambia yang betul-betul mewarisi ajaran Nabi dalam hal menyampaikan risalah, menjelaskan risalah, membawakan amanat ilmiah agama ini tidak curang dan tidak berkhianat. Dia sampaikan agama sebagaimana ajaran agama. Nomor kali kiai, ustadz, dai, syekh, perorangan atau kelompok yang Nabi bahkan juluki dengan istilah aimatul dalal, pimpinan-pimpinan yang menyesatkan atau dengan istilah du'atun ala abwabi jahanam dai-dai yang justru seruannya itu menyuruh kepada jahanam Nabi ingkang kau makaten Bukan kita men, men, men, menyesat-nyesatkan pimpinan atau kiai-kiai enggak, tapi Nabi katakan begini mesti kita waspada. Ini kiai akan membawa kemana? Karena nyatanya memang banyak kiai yang gak karuan. Banyak kiai yang gak karuan. Berapa banyak kiai-kiai yang mereka itu justru mengajak kepada kekafiran dan kesyirikan dan penyimpangan dan kemaksiatan. Itu di alam nyata yang bisa kita lihat. Bapak sekalian kita kembali kepada pembicaraan bahawa kita wajib menetapkan semua nama-nama dan sifat yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quran dan Nabi jelaskan dalam As-Sunnah. Ini sifatnya pemberitaan maka kita wajib membenarkan. Apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya wajib kita membenarkan. Kemudian, bapak sekalian, Kenapa ada tambahan lagi satu tanpa menyerupakan dengan makhluk? Iya, karena Allah sendiri yang membuat kaidah laisa kami syai'un. Allah katakan dalam ayat Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun. Maka ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah, kita tidak boleh menyerupakan apapun dengan para makhluk yang ada ini. Apapun yang kita bayangkan perbandingannya dengan makhluk ini pasti salah. Karena Allah telah katakan Allah tidak serupa. Oh sekalian, ini yang pertama. Sehingga kita kita menetapkan tapi tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga Seandainya kita mendapatkan nama-nama atau sifat yang memiliki yakni persamaan dengan makhluk, umpamanya Allah melihat, kita melihat enggak? Melihat. Melihatnya Allah yaliku bijalali sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Kita tidak samakan dengan melihatnya kita melihatnya kita ini nyun ngapunten nek pun sepuh kadang telung meter men pun blawur pun beten cepto telingan di ngoten mireng kadang jarak semeter men ngomong raceta maten kru krungu bengok sebab pun radik budak pun radik budak sehingga nek ngomong delomblok dadi ngrungokne domblong tok. Ternyata gak nyambung belas sebab mboten mlebu teng mriki mboten krungu. Terus kalian pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita. Yaliku berjalan sesuai dengan kesempurnaan Allah Taala. Tapi kita wajib menetapkan Allah mendengar. Karena Allah Allah mengatakan Allah itu samiun Basiron Allah melihat Allah mendengar, Allah melihat, kita menetapkan tapi kita tidak merupakan menyerupakan dengan makhluk. Allah alim berilmu, kita juga berilmu. Leres? Tapi ilmu Allah beda dengan ilmu kita. Ilmu Allah meliputi segala perkara. Kita ini nyun ngapunten ajeng dados pakar untuk wilayah pun namung sak menten iki. Namung sak jero sak jerone le semulut hanya di dalam mulut untuk pinten biji niku. Tolong pulang ben Untuk jadi pakar untu kemauan TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S1, S2, S3, Oh, berpuluh-puluh tahun pakar untu. Belum nanti menjadi pakar mata, pakar telinga, pakar jantung. Mungkin dia kalau ada pasien dokter niki sikil kula bosok nyun tolong dipun obati oh ngapunten dokter sana sini dokter jantung nggak mau dia khawatir salah penanganan juga. Ini menunjukkan ilmu kita terbatas. Itu pun nanti kadang-kadang satu saat niku sakit heng. Napa niku? Pikun. Pikun. Sehingga likai layak lama mimbati ilmin syai'an agar manusia setelah tadinya berilmu, kuat, gagah segala macam kemudian hilang total kayak-kayaknya itu nggak pernah berilmu lagi, pikun. Kadang-kadang tiang pikun ngapunten sanajan profesor niku kadang-kadang medal ngomah mboten saged balik ngomah meli, mboten kelingan dalani pikun. Ini ilmu. Allah berilmu, manusia berilmu, tapi hakikat ilmu Allah dengan manusia nggak sama. Maka hanya sekedar sama dalam penamaan, tapi hakikatnya berbeda. Maka kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Sama-sama makhluk aja beda. Kaki kita, kaki manusia, kalih kaki meja, podo benten, itu antar makhluk. Bagaimana kita akan menyamakan Allah dengan makhluk? Satu, kita tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka, sekalian, kalau kita menetapkan itu bukan tidak mesti melazimkan menyerupakan. Jangan kamu bilang Allah oh, di atas loh, nanti menyerupakan dengan lampu di atas juga di sini. Menetapkan itu tidak berarti menyerupakan karena Allah bilang yaitu tidak serupa dengan apapun. Terus kenapa kok kita menetapkan kalau kita nggak menyerupakan? Karena Allah sendiri yang ngasih tahu. Masa kita tolak? Enggak, enggak mungkin ya Allah kamu begitu. Enggak mungkin ya Allah kamu begitu. Ini sikap pertama. Yang kedua, tanpa tahrif. Tidak boleh kita menyimpangkan. Menyimpangkan. Ketika kita mendengar informasi itu asalnya kita fahami dengan lafaznya, Tidak boleh kita palingkan kepada makna yang lainnya. Bos sekalian, orang-orang yang menyimpangkan itu sesungguhnya asalnya itu dia punya pikiran tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk kemudian lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk maka jadilah kemudian dia menyimpangkan menolak dalam bentuk menyimpangkan contoh Allah Subhanahu wa taala uh, menyebutkan umpamanya dalam hadis Nabi katakan yang zilu rabbuna Allah turun sulusal lail pada sepertiga malam yang terakhir ila sama dunia ke langit dunia. Lalu dibayang-bayangkan Allah turun ke langit dunia. Turunnya kayak manusia. Ah, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak. Karena dia menyerupakan ilah kemudian dia tolak. Padahal seandainya dia bilang Allah turun yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah selesai. Selesai. Dan kita tidak merupakan Allah dengan makhluk. Ah, orang tadi karena dia tadinya menyerupakan lalu dia tahrif. Oh maksudnya turun itu yang turun bukan Allah tapi rahmat Allah. Yang turun rahmat Allah. Padahal Allah Ta'ala ketika merangkan Allah turun Lalu Allah mengatakan Mana hambaku yang berdoa pada malam terakhir akan aku ingin kabulkan Mana yang beristighfar akan aku ampuni Mana yang meminta akan aku beri Masuk rahmat Allah bilang begitu Kemudian rahmat Allah itu turunnya setiap saat atau hanya sepertiga malam terakhir setiap detik kita merasakan rahmat Allah Ta'ala. Kalau seandainya bapak ibu bukan karena rahmat Allah, bapak ibu mboten sakit lenggah tang meriki. Hanya dengan rahmat Allah kita bisa duduk di sini dan datang ke sini. Tanpa itu kita tidak akan bisa duduk menikmati salat, zikir, wirid segala macam. Ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hanya batas ramalan oh, yang terus seperti malam terakhir itu akan kacau balau. Contoh lagi umpamanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas aras. Istiwa. Allah istiwa bersinggah sana ah, kayak raja oh, kayak manusia saja. Enggak, enggak enggak lah Allah enggak istiwa enggak. Lalu apa? Oh Allah maksudnya istiwa itu istaula berkuasa berkuasa. Dia palingkan kepada mana lain karena tidak bisa menerima apa yang Allah sebutkan Allah istiwa di atas arsh. Padahal, mas kalian, pakar bahasa, pakar bahasa Arab, itu mengatakan istaula itu hanya terjadi kalau sebelumnya dia tidak menguasai kemudian menguasai. Ada raja memberontak kemudian menguasai. Oh, raja ini istawala telah menguasai. Sekarang Allah istiwa di atas aras. Kalau diartikan istawala menguasai, lalu dulu aras dikuasai siapa? Kemudian sekarang dikuasai oleh Allah Ta'ala. Akan rusak jadinya. Ini namanya pemalingan, yaitu dia memalingkan mentahrif, memalingkan kepada mana yang lainnya kalian, kemudian lagi yang ketiga tanpa takyif. Kita tidak boleh takyif, mem, yaitu membayangkan bagaimananya Allah. Nyonya pun bos sekalian, kita itu hanya bisa menggambarkan bagaimananya sesuatu itu kalau satu kita melihat sesuatu itu. Kamu bisa nggak menggambarkan bagaimana uh, mobil kijang Innova? Aku bisa. Kenapa? Aku udah aku udah lihat. Saya udah lihat. Maka tak gambarkan begini karena sudah melihat. Yang kedua, karena melihat yang serupa, melihat yang mirip. Ada orang kembar umpamanya uh, siapa namanya Dodo Dodi mamanya orang ini kembar dia sudah melihat yang satu tapi nggak melihat yang lainnya belum lihat yang lainnya bisa nggak aku gambarkan yang itu oh, bisa karena saya melihat yang yang sudah saya lihat ini bentuknya begini dia gambarkan karena melihat yang serupa yang kedua, yang ketiga ada info akurat dari yang terpercaya menyampaikan berita. Ah, tiga-tiganya ini Bapak sekalian tentang Allah, kita melihat Allah atau enggak? Enggak. Melihat yang serupa atau enggak? Enggak. Ada info akurat dari Nabi Muhammad enggak? Enggak ada. Maka kita meyakini tanpa melakukan takyif. Yang keempat tanpa melakukan taktil, tanpa yaitu menolak. Karena dia merasa berat, susah untuk menetapkan, akhirnya ditolak. Jadilah ada aliran Jahmiyah, ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Asy'ariyah. Kalau Jahmiyah tolak total semua nama dan sifat. Mu'tazilah tolak nama, eh, tolak sifat tapi menetapkan nama. Asy'ariyah dia menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang lainnya. Akhirnya menjadi macam-macam bentuknya. Ini karena berangkatnya dia kembalinya kepada bayangan akal dia dan berangkatnya pasti dari membayangkan menyerupakan dengan makhluk. Ah, ahlu sunnah, para sahabat, mereka benar-benar dalam hal ini sangat akurat dan paling ilmiah menetapkan semua nama dan sifat. Kenapa? Karena Allah yang memberitakan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah yang katakan laisa kami syai' tanpa menyimpangkan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya. antum aklamu amillah kata Allah. Kamukah yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Tentu Allah yang lebih tahu. Dan tanpa takyif, tanpa membagaimanakan karena Allah tidak kita lihat, kita tidak melihat yang serupa dengan Allah, tidak ada info akurat tentang bagaimana yang Allah, tentang bagaimananya ada. Tetapi bagaimana hakikatnya kita nggak tahu karena tidak kita lihat, karena kita tidak melihat yang serupa dan tidak ada info akurat yang datang kepada kita dan kita tidak boleh menolak. Bagaimana menolak? Wong Allah sendiri yang menerangkan dan nabinya yang menerangkan. Sekalian ini kaedah uh, global dulu InsyaAllah nanti uh, ke depannya pun kita akan diterangkan uh, lebih dalam lagi dan ini masih dalam menjelaskan perlunya kita memahami dengan benar dulu dan ini mukadimah sifatnya semuanya nanti baru kita akan diajak belajar beliau memahami satu persatu dari nama-nama Allah yang terpenting apa bagi kita dalam kehidupan kita dari setiap nama-nama Allah itu ini perlu untuk difahami karena kita itu di zaman subhat, di zaman subhat banyak pengkaburan sehingga banyak yang mengkaburkan tentang cara beriman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam hal nama dan sifat ini. Maka kita ingatkan Imam Syafi'i pernah katakan kepada kita amantu billah wa ma ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah ala wa ma ja'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kita beriman kepada Allah dan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah kendaki kita beriman kepada Rasulullah dan semua apa yang datang dari beliau sesuai dengan cara Nabi menerangkan dan menyampaikannya hatinya sehingga bukan sesuai dengan kehendak kita karena berapa banyak orang yang mereka mengimani tapi sesuai dengan kehendaknya masing-masing akhirnya menjadi berbagai macam model-model yang banyak oleh karena itu apa sekalian, kalau kita mau melihat para ulama yang betul-betul kembali pada Quran dan Sunnah seperti ini, ulama di barat sampai timur, utara sampai selatan, itu kalau mereka itu diambil pendapatnya akan sama semuanya. Seakan-akan mereka satu guru. Tapi ketika orang kembali kepada akalnya, bahkan dua orang tetangga pun kadang berbeda jauh pendapatnya dalam perkara seperti ini karena kembalinya kepada akal mereka masing-masing. Insya Allah akan kita uh, lewati pembahasan berikutnya dan kita mungkin sering ulang-ulang karena minta maaf bagian ini agak sedikit butuh mikir agak sedikit butuh mikir. Makanya kita kadang sering ulang, sering ulang, sering ulang karena memang agak membutuhkan mikir sedikit, tapi hanya sedikit aja Pak. Enggak enggak banyak-banyak. Demikian sekalian insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang asma Allah al-husna dan mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya untuk senantiasa memiliki iman yang sesuai dengan fitrah, iman yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan iman yang sesuai dengan peman para sahabat Nabi Allah alim jami'an khususnya di tengah-tengah zaman yang penuh dengan banyak pengkaburan-pengkaburan Allah menyelamatkan kita untuk memiliki pandangan yang benar tentang agama ini demikian terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh